إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الإخوة بارك الله فيكم di antara pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah <clears throat> di antara prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah adalah yang pertama الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره Pada pertemuan yang berikut ini akan kita bacakan risalah karya Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala dalam risalahnya yang berjudul usul ahli sunnah wal jamaah atau usul aqidati ahli sunnah wal jamaah min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah termasuk di antara prinsip-prinsip pokok-pokok penting akidah ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa ahlu sunnah wal jamaah nama yang menunjukkan barakallahu fikum kepada berjalannya mereka di atas sunnah Nabi dan berjamaah di mana mereka senantiasa berjalan di atas satu kesepakatan di atas al-haq Lalu mereka yasiruna ala usulin thabitatin wadihatin fil i'tiqadi wal amal was suluk. Kemudian mereka berjalan di atas prinsip pokok-pokok yang thabitah yang tetap, yang wadihah, yang jelas dalam perkara i'tiqad dalam perkara keyakinan, dalam perkara amal dan perbuatan. wahadhi al-usulul 'azimah dan prinsip-prinsip ini, pokok-pokok penting ini mustamadatun min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Pertama kata beliau, prinsip yang akan kita jelaskan nanti seperti yang dipaparkan oleh beliau hafizahullah diambil dari Al-Qur'an, diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma kana alaihi salafu hadhil ummah dan juga diambil dari apa yang dahulu para salaf para ulama salafus salih minas sahabat dari kalangan para sahabat wat tabi'in dan para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan dan mereka-mereka yang senantiasa mengikuti jalannya orang-orang yang mendahului dengan cara yang baik Barakallahu fikum. Itulah pokok-pokok prinsip-prinsip yang akan kita pelajari diambilnya, dipelajarinya. Wa hadhihi al-usul dan prinsip-prinsip tersebut tatalakhasu fima yali disimpulkan dalam kesimpulan berikut. Al-aslul awal Prinsip yang pertama Al-imanu billah Beriman kepada Allah Wa malaikatihi Beriman kepada malaikat-malaikatnya Wa kutubihi Kepada kitab-kitabnya Wa rusulihi Rasul-rasulnya Wal yaumil akhir Beriman kepada hari akhir Wal iman bil qadar Beriman dan mengimani terhadap takdir khairihi wa syarrih. Takdir ketetapan Allah yang mengandung kepada khair, kebaikan, takdir dan ketetapan Allah wa syarrihi yang mengandung kepada keburukan. Kemudian muallif merinci satu persatu tentang prinsip yang pertama Al-imanu billah, apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah. Yang dimaksud dengan beriman kepada Allah hua adalah al-iqraru birububiyatihi yang pertama. Yang pertama yang harus difahami ketika seorang meyakini, mengimani atau dia beriman kepada Allah adalah iqraru birububiyyatihi menyatakan dan mengakui tentang kerububiyahan Allah keesaan Allah dalam perkara penciptaan dalam perkara barakallahu fikum Allah azza wajal yang menjamin rizki Allah pula yang menghidupkan dan yang mematikan itu sifat-sifat rububiyah wal iqrar yang kedua wa ilahiyatihi juga yang namanya seorang beriman kepada Allah menyatakan tentang ilahiyatullah keesaan Allah dalam perkara peribadahan penyembahan yakni al-iqrar bi anwa'i tauhid ats-tsalatsah yang mengandung kepada makna menyatakan tentang macam-macam tauhid yang tiga. Wa'tiqaduha meyakininya wal amalu biha dan mengamalkannya atau beramal dengannya. Wahia tauhid rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma' was sifat tiga tauhid yang wajib bagi setiap individu muslim dan ini merupakan perkara prinsip menjadi perkara yang pokok dan barang siapa menentangnya bisa menyebabkan seorang keluar bukan hanya dari daerah ahlu sunnah tetapi bisa saja mengeluarkan dirinya dari daerah Islam. Tiga tauhid yang disebutkan tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Makna masing-masing daripada tauhid tersebut adalah Fatauhid rububiyah ma'nahu yang dimaksud dengan mentauhidkan dalam perkara rububiyah Tauhidullah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah bi af'alihi minal khalq tentang perbuatan Allah Azza wa Jal berupa penciptaan wal berupa pemberian rizki wal ihya berupa menghidupkan wal imatah berupa mematikan Jadi makna mentauhidkan Allah dalam perihal rububiyah apa itu? Yaitu seorang menyatakan meyakini bahwasanya Allah itu zat yang dikatakan satu-satunya bermakna tidak ada duanya. Allah Esa, Allah tunggal, tidak ada sekutu baginya dalam perkara af'aluh perbuatannya yaitu Allah Azza wa Jal yang menciptakan yang memberi rizki yang menghidupkan yang mematikan wa annahu rabbu kulli syai' wa malikuh dia pula Allah Azza wa Jal Rabb segala sesuatu dan yang berkuasa atasnya pemilik satu-satunya sampai di situ tentang makna tauhid ar-rububiyah Dan sampai di situ pula orang-orang kafir Quraisy jika ditanyakan dalam bab ini mereka pun mengakui walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah para penyembah berhala dari kalangan orang-orang kafir Quraisy jika ditanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawaban mereka itu bisa dipastikan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sampai di sini pula seorang belum bisa dinyatakan sebagai seorang apa? muwahhid. Belum dikatakan sebagai seorang yang muslim. Buktinya apa? Allah memerintahkan orang-orang kafir Quraisy untuk diperangi, dibunuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika batasan pengakuan tauhid hanya sampai di situ. Kemudian tauhid yang kedua tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah Maknahu maknanya adalah ifraduhu bi af'alil ibad. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa. Allah itu tunggal bi af'alil ibad dalam hal perbuatan hambanya. allati yataqarrabuna biha ilaih yang dengan perbuatan tersebut para hamba tadi mendekatkan diri kepadanya idza kana mimma syara'ahu Allah atau syara'ahu Allah dalam perkara yang Allah syariatkan kad du'a seperti berdoa itu namanya apa af'alu al ibad perbuatan hamba, perbuatan manusia dalam hal yang Allah syariatkan. Allah Azza wa Jal diesakan. Bermakna tidak boleh seorang berdoa kepada selain Allah. Demikian pula wal khauf. Rasa takut yang juga mengandung apa? ibadah. Adapun dalam perkara rasa takut yang sifatnya tobiat misalnya seorang takut dari api seorang takut dari ular seorang takut dari pencuri itu hal-hal yang masih tobiat yang tidak mengandung kepada nilai-nilai ibadah hal itu tidaklah berpengaruh kepada barakallahu fikum tentang tauhid seseorang. Waraja demikian pula rasa harap. Wal mahabbah demikian pula kecintaan. Kecintaan yang dimaksud ialah kecintaan yang di situ seorang mengandung kepada nilai ta'zim, pengagungan, pengkultusan. Adapun kecintaan yang sifatnya wajar. Misal seorang punya pakaian yang bagus, dia pun menyenanginya, wajar. Seorang misalnya punya anak, dia cintai, perkara yang dianjurkan. Seorang misalnya punya kendaraan, Kemudian barakalafikum dia perhatikan tidak kemudian dipakai dengan apa? sembarangan, dengan kehati-hatian karena dia mencintainya, menyenanginya, menyukainya dan seterusnya. Bukan yang dimaksud dalam hal ini mahabbatun mahabbatul ibadah. Tetapi bentuk kecintaan yang dimaksud adalah kecintaan seorang yang mengandung nilai ibadah. Misal mencintai sebuah barang yang mana barang tadi dia agung-agungkan bahkan dia kultuskan atau sampai tingkatan membuat seorang memalingkan dari ibadah kepada Allah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang tidak diperbolehkan wadzabh penyembelihan juga yang mengandung kepada nilai bentuk takarruban ilallah semisal berkorban semisal berkorban karena itu tidak diperbolehkan seorang apabila mendapati satu kondisi bencana dan malapetaka dia korbankan hartanya untuk melakukan sesembahan kepada misalnya penunggu bumi, kepada pihak-pihak yang dikatakan disinyalir mendatangkan bencana dan malapetaka, misalnya pohon besar. Orang rame-rame mengatakan ini malapetaka yang menimpa kita semua bersumber dari pohon ini. Mari kita sembelihkan kerbau, kita sembelihkan sapi, kita sembelihkan kambing. Demikian. Tidak diperbolehkan. Adapun sembelihan yang barakallahu fikum misalnya ada tamu. Ada tamu kok kebetulan barakallahu fikum mau cari lauk mungkin daerah kesulitan adanya cuma kambing di belakang rumah kan begitu ya. Tapi milik sendiri. Kambing peliharaannya disembelihkan untuk menjamu apa? Tamu. Diperbolehkan yang semacam ini seorang misalnya ingin memuliakan keluarganya. Ayo hari ini kita makan, kita sembelih ayam, kita sembelih kambing. Boleh yang semacam itu. Jadi yang dimaksud dengan sembelihan yang mengandung nilai takarrub. Ada nilai ibadah yang bermakna kepada barakallahu fikum pendekatan diri kepada Allah seperti berkorban. Dan jika itu dipalingkan kepada selain Allah, maka itu tidak diperbolehkan. Wan nadhr, bernadar yang rinciannya barakallahu fikum tentang masalah nadar itu asal usulnya hukumnya adalah makruh. Lianna nadhara la ya'ti bi khairin. Tidak mendatangkan kebaikan seorang bernadar, Misal, kalau saya sembuh dari sakit saya, saya akan sodakokan harta saya misalnya. Kalau saya barakalafikum misalnya punya usaha sukses, saya akan keluarkan hasilnya misalnya begitu. Tapi nadar demi Allah dia bernadar mengucapkan kepada apa? Nadarnya janjinya. Lianna an-nadra la ya'ti illa bi khair wa la yukhrijum min illa al bakhil. Yang biasanya bernadar dikatakan pihak-pihak yang suka bernadar itu tidaklah mengeluarkan hartanya kecuali karena kebakhilannya. Karena apa? Kebakhilannya. Kenapa ada persyaratan? Kalau saya sembuh, kalau saya sukses usaha, kemudian akan mengeluarkan hartanya? Fabarakallahu fikum. Tetapi kalau kemudian seorang sudah bernazar maka wajib menunaikan. Aufu bin nazar. Tunaikan nazarmu. Dan jika seorang bernazar maka tidak boleh kecuali lillah. Kecuali apa? Lillah hanya untuk Allah. Demikian pula wal isti'anah meminta tolong wal isti'adzah seorang berlindung wal istighatsah Demikian pula seorang memohon kepada Allah perlindungan atas bencana yang sudah menimpa untuk diangkat, dijauhkan. Kalau isti'anah itu sifatnya umum, meminta tolong. Kalau isti'adah perlindungan sebelum bencana tiba, gangguan datang. Adapun istighatsah kepada satu bencana yang telah turun agar dijauhkan. Karena itu kan ada di sana majlis-majlis apa? Istighatsah, kan begitu. Untuk mengangkat malapetaka bencana yang barakallahu fikum sedang menimpa. Semua tadi hanya diperuntukkan untuk Allah semata. Wassalah, demikian pula perkara salat, wassaum wal hajj fi sabilillah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa kullun ma syara'ahu Allahu wa amara bihi la yusyrikuna ma Allah ghairihi fihi la malakan wala nabiyya wala waliyya wala ghairahum. Maka seorang yang barakallahu fikum mengetahui segala perkara yang Allah syariatkan segala perkara yang Allah perintahkan tidak boleh seorang menyekutukan bersama Allah selain Allah dalam urusan-urusan tadi. Tidak pula kepada malaikat yang dikenal dengan hamba-hamba Allah mukarrab. Malaikat itu makhluk Allah yang kedudukannya dekat dengan Allah. La malakun mukarrabun bukan makhluk Allah berupa malaikat yang punya kedudukan yang dekat dengan Allah. Demikian pula wala nabiyya, yaitu para nabi yang mursal, yang diutus. Yang namanya utusan itu kan pilihan, iya. Namanya manusia dikatakan kalau itu utusan berarti kan pilihan. Sama saja Allah Azza wa Jal ketika mengutus para anbiya tentunya para nabi itu manusia, manusia apa? pilihan manusia-manusia pilihan. Karena mereka juga manusia. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka itu manusia seperti kita, hanya saja yang membedakan mereka itu diwahyukan padanya dan tidak boleh kita mendustakannya. Tidak boleh kita mempertanyakan tentang keberadaannya. Nabi yang harus ditaati, nabi yang harus dipatuhi. Demikian pula tidak boleh pula seorang mendua menyekutukan bersama Allah waliyan yang dimaksud dengan wali orang-orang soleh orang-orang soleh orang-orang yang Allah muliakan karena memang pada mereka ada keutamaan dan juga tidak pula selain mereka karena itu, para ulama menggunakan kias aulawi. Mimbabil aula. Kalau Allah Azza wa Jal melarang dalam hal peribadan-peribadan tadi, masalah disekutukannya Allah dengan malaikat, dengan nabi, ini kan makhluk-makhluk Allah yang luar biasa keutamaannya. Kalau kepada mereka saja tidak boleh, apalagi kepada selain mereka. Kan demikian. Kalau saja kepada malaikat seperti malaikat Jibril yang kita ketahui tentang keutamaannya. Malaikat Ridwan dan malaikat-malaikat yang lain yang mereka itu merupakan malaikat-malaikat Allah, hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, demikian pula para anbiya yang menjadi pilihan itu saja tidak diperbolehkan dalam hal menjadikan mereka tandingan sekutu bagi Allah apalagi selain mereka apalagi selain mereka sampai di situ seorang barakallahu fikum terkait dengan masalah tauhid uluhiyah tauhid uluhiyah yang kemudian yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Mengesakan Allah dalam masalah nama dan sifatnya maknahu. Makna yang terkandung dalam perkara mengesakan Allah dalam perihal asma wa sifat itsbatun ma athbatahu Allahu li nafsihi atau athbatahu lahu rasuluh minal asma'i was sifat. Yang dimaksud dengan mengesakan Allah dalam perkara asma wa sifat adalah menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya berupa nama misalnya Allah menamai dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Alim Al-Qadir Itu nama-nama yang Allah tetapkan Dan menetapkan nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala Itu merupakan perkara yang sifatnya Barakallahu fikum Hal yang tidak boleh seorang memasukkan unsur kepada akliyah pertimbangan akal pertimbangan pendapat karena masalahnya ialah tauqifiyah yaitu ketentuan ketetapan yang tidak bisa barakallahu fikum diganggu gugat ketetapan Allah azza wajalla menamakan dirinya <clears throat> Demikian pula ketetapan Allah Azza wa Jal yang Allah tetapkan untuk dirinya berupa sifat. <clears throat> Allah menyifati dirinya. Misal sifat-sifat Allah. <clears throat> Di sana ada kaidah. Setiap nama itu pasti mengandung apa? Sifat. Setiap nama itu mengandung kepada sifat. Tidak sebaliknya tidak setiap sifat itu mengandung kepada makna bernama atau dinamainya Allah Azza wa Jalla. Tapi setiap nama itu pasti ada kandungan sifat Allah. Contohnya Ar-Rahman menunjukkan sifatnya apa? Si'atu Ar-Rahmah. Ar-Rahim. Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum memiliki sifat yang dikatakan Ar Rahim menyayangi hamba-hambanya. Al-alim, si'atul ilm, luasnya ilmu, yang ilmunya muhitun bikulli syai, meliputi segala sesuatu. Al-qadir, al-azim, dan seterusnya. Setiap nama-nama bagi Allah itu mengandung kepada makna apa? Sifat. Dan seandainya itu pada manusia, maka tidak setiap nama yang dikandung pada manusia itu mesti mengandung kepada sifatnya. Itu perbedaannya. Contoh ya, pada manusia. Ada kadang orang itu dinamai soleh. Orang namanya apa? Soleh. Si fulan namanya soleh. Tapi ternyata wal'ayyadzubillah perbuatannya buruk sekali. Ibadah pun tidak mau. Walaupun namanya apa? Soleh. Orang berharap bertabarruk. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang baik. Ternyata dia menjadi orang yang kurang ajar misalnya. Menjadi orang yang tidak baik. Tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini satu kaidah yang penting. Bahwa setiap nama mengandung kepada apa? Sifat dan tidak setiap sifat itu kemudian mengharuskan mengandung kepada nama. Karena itu barakallahu fikum babul asma ausa' bab bab terkait dengan nama-nama Allah lebih luas. Tapi sebagian menyangka bahwa kalau Allah itu disifati pasti mengandung kepada namanya. Setiap sifat bagi Allah itu ditarik darinya namanya. Ini bertentangan dengan prinsip kaidah yang ada pada ahli sunnah wal jamaah. Ikhwana barakallahu fikum. Karena itulah tidak boleh seorang menamai dan menyifati Allah sesuatu yang Allah tidak menamai dan menyifati dirinya. Itu maknanya. Itsbatun ma asbathahu Allahu li nafsihi. Tidak boleh kita menetapkan nama bagi Allah tidak boleh pula kita menandakan sifat bagi Allah kecuali apa? Nama dan sifat yang memang telah Allah tetapkan untuk apa? dirinya. Kalangan Asy'ariyah atau Asy'ariyah barakallahu fikum mereka itu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang menurutnya itu bisa diterima oleh akal. Adapun yang tidak maka ditolak. Adapun yang tidak maka ditolak. Maka di antara yang sering kita mungkin mendengarkan ya, e, kalau ada <clears throat> istilahnya puji-pujian di sebagian masjid-masjid atau surau-surau kan begitu ya. Wujud, bakok, kidam kan begitu ya mukhalafatu lil hawadisi kan begitu. Ada kan mungkin begitu? Nah, itu mereka mengatakan itulah sifat-sifat bagi Allah. Wujud, artinya Allah itu ada. Bakok keberadaannya barakallahu fikum tidak akan mengalami apa? kebinasaan. Kidam yang dikatakan awal mukhalafatul lil hawadith barakallahu fikum berbeda dengan apa? makhluknya. Tetapi itu penamaan sifat-sifat yang barakallahu fikum tidak disebutkan dalam penyifatan yang Allah sifati dirinya. Allah menyebutkan huwal awwal wal akhir. Allah Azza wa Jalla menyatakan dialah yang pertama yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa qablahu syai. Yang namanya awal itu tidak didahului dengan apapun. Allah dalam hal wujudnya Allah dalam hal sifatnya tidak didahului dengan apapun. Karena itu Rasul SAW dalam sebuah hadis yang sahih seorang kadang-kadang digoda dibisiki syaitan kalau bumi yang menciptakan Allah kalau langit yang menciptakan Allah kalau semua yang menciptakan Allah, lalu siapa yang menciptakan lalu siapa yang menciptakan Allah? Kan begitu. Disitulah hendaknya seorang bersegera untuk apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tidak boleh seorang kemudian ketika mengatakan kalau bumi Allah yang menciptakan, lautan Allah yang menciptakan, langit Allah yang menciptakan. Terus siapa yang menciptakan Allah? Karena Allah Azza wa Jal telah menyifati lam yalid walam yulad. Dia itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuan ahad dan tidak ada bagi Allah tandingan satupun. Demikian pula dalam perkara sifatnya. Dalam perkara sifat. Misalnya sifat Allah Azza wa Jalla berupa ilm. Allah menamai dirinya alim, zat yang maha mengetahui. Maka sifat Allah adalah apa? Al-ilm. Ilmu Allah, pengetahuan Allah yang ilmunya sangat luas, meliputi segala sesuatu. Menjangkau dalam segala hal. Dan ilmu Allah tidak didahului. La yusbikuhu al-jahl tidak diawali didahului dengan ketidaktahuan. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Kita hari ini mengetahui banyak hal kapan? Setelah kita belajar. Kan begitu? Kita tahu ini demikian, itu demikian. Kapan? Setelah belajar. Setelah diberitahu. Kan demikian. Sebab itu Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, bahkan sesuatu yang barakallahu fikum belum terjadi dan akan terjadi. Nah, karenanya seorang tidak bisa menetapkan tentang kesamaan karena Allah itu khalik, pencipta, sementara kita apa? Makhluk. Kita ini makhluk. Meskipun sama-sama namanya, si fulan itu alim, kan begitu? Si fulan itu orang yang berilmu. Si fulan punya ilmu. Namun kemampuan ilmu yang ada pada seorang itu terbatas. Pengetahuan yang ada pada manusia itu terbatas. Demikian pula au asbatahu lahu rasuluhu atau nama-nama sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal asma'i was sifat. Jadi nama dan sifat. Itu maknanya. Jadi yang pertama tentang tauhid asma wa sifat menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan. Sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Tidak boleh kemudian kita menganalogi. Tidak boleh pula kita berkreasi. Misal Allah Azza wa Jal menyifati dirinya. Nuzul. Sebagaimana pada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailah atau fi kulli lailatin akhirah atau kama qala alaihi salatu wassalam di setiap malam Allah itu turun ke langit dunia setiap malam Allah itu turun ke langit dunia tidak boleh kemudian kita namai Allah nazil. Namanya nazil. Ya nazil misalnya begitu. Tidak boleh. Wahidat yang turun. Kan begitu. Sebagaimana kita dalam berdoa men menyeru Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayu Ya Qayyum. Kan begitu. Kita memanggil Allah Azza wa Jal. Menyeru Allah Azza wa Jal. Dan nama Allah subhanahu wa ta'ala walaupun banyak. Seperti yang dikatakan nanti pada ayat. Lillahil asma'ul husna Allah itu punya nama-nama yang indah. Di dalam hadis yang sahih, lillahi tis'un wa tis'un asman. Allah punya 99 apa? Nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang bisa membilangnya, siapa yang bisa menghafalnya, siapa yang bisa mengamalkan tentang konsekuensi daripada nama-nama tersebut, ada jaminan masuk ke dalam apa? Jannah. Semua nama-nama yang banyak tadi barakallahu fikum tidak menunjukkan kepada perbilangnya jumlah zatullah. Allah namanya banyak tapi zatnya berapa? Satu. Kan demikian. Hal itu termasuk kepada poin yang pertama tadi tentang tauhidullah, mengesahkan Allah. Para ulama ketika menyebutkan tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam hal rububiyah yang pertama yang harus diesakan Allah, Allah Azza wajal tauhidun fi dhatih. Allah itu esa tunggal satu dalam hal datnya. Allah itu hanya apa? Satu zatnya. Tidak banyak. Tidak apa? Tidak berjumlah. Tetapi memiliki nama yang banyak. Nama yang <clears throat> banyak. Sebagai perkara yang mendekatkan pemahaman, misal pada manusia. Bukankah pada manusia itu kadang-kadang dinamai dengan nama yang banyak? Iya. Satu orang tapi dipanggil dengan sekian banyak nama. Boleh tidak? Perkara yang diperbolehkan. Sebab itulah barang siapa yang menyeru nama Allah dengan sekian banyak nama, berarti dia menyeru kepada Allah yang esa yang tunggal. Tetapi dengan nama yang banyak tadi menunjukkan kepada apa? kesempurnaan Allah Azza wa Jal. Lebih-lebih setiap nama mengandung kepada sifatnya. Lebih-lebih setiap nama tadi mengandung kepada sifatnya. Sehingga sifat Allah luar biasa. Dengan kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya sedikitpun. Wa tatrihillahu amma nazahu anhu nafsahu au nazahu anhu rasuluh min al-uyub min ghairi tamthilin wala tashbihin wa min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala ta'wilin demikian pula menyusik, mensucikan Allah azza wajal dengan apa-apa yang Allah sucikan dirinya atau yang disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan hal-hal yang Allah Azza wa Jal bersihkan, sucikan terhadap dirinya atau hal-hal yang disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal uyub contohnya dari keaiban bahwa Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat apa? aib, cacat. Kan begitu. Karena itu barang siapa yang menetapkan sesuatu mengandung kepada nilai keaiban berarti seorang barakallahu telah punya keberanian dalam hal menetapkan apakah nama atau sifat kepada sesuatu yang Allah Azza wa Jal tidak tetapkan. Misal misal dari kalangan orang-orang Nasoro yang mengatakan apa? Allah Azza wa Jal dengan akidahnya Trinitas, Allah itu apa? Beranakkan begitu. Sementara Allah Azza wa Jalla mensucikan dirinya, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Demikian pula wan naqais, kekurangan. Allah mensucikan dirinya dari sifat naqs. Allah itu tidak kurang, Allah itu sempurna. Min ghairi tamthilin tanpa harus seorang menyerupakan Allah Memisalkan. Kalau tanfil wala tashbihin memisalkan dan menyerupakan tanfil al-mithlu wasyibhu kalau mithl itu asyaddu tasbihan kalau serupa orang kan kadang-kadang mengatakan serupa tak sama kan begitu ya tapi kalau mithl itu persis kan gitu permisalan yang dikatakan persis serupa dalam segala hal. Sebab itulah dalam akidah al-sunnah seorang menetapkan nama dan sifat bagi Allah tanpa harus menyamakan dengan siapapun. Tanpa harus menyerupakan dengan siapapun. Wa min ghairi tahrifin <clears throat> tanpa kemudian seorang memalingkan terkait dengan nama, sifat maupun makna yang terkandung di dalamnya wala ta'tilin tanpa pula unsur penolakan wala ta'wilin tanpa pula mentakwilkan menafsirkan sesuatu yang bukan pada tempatnya contoh <clears throat> seorang barakallahu fikum dalam pembahasan akidah asma sifat akan mengenal beberapa firqah yang tersesat misalnya kalangan Jahmiyah. Kalangan Jahmiyah yang menolak nama dan sifat bagi Allah. Allah itu tidak boleh ditetapkan baginya nama maupun sifat. Alasannya apa? Alasannya kata mereka bahwasanya seorang jika menetapkan dan menyatakan Allah itu punya nama dan punya sifat berarti menyerupakan dengan makhluk. Berpura-pura apa? Mensucikan Allah. Berpura-pura mensucikan Allah. Kalau Allah itu dikatakan punya tangan, berarti nanti akan melazimkan serupa dengan makhluknya. Karena makhluk juga punya tangan, kan begitu. Kalau Allah itu punya pendengaran, akan serupa dengan makhluk. Karena makhluk punya pendengaran. Kalau Allah punya ilmu, berarti sama dengan makhluk. Karena makhluk juga punya pengetahuan. Kalau Allah melihat berarti sama dengan makhluk karena makhluk juga punya penglihatan semua yang ditetapkan bagi Allah itu akan diserupakan dengan makhluk. Barang siapa yang menetapkan Allah punya apa? Nama dan sifat. Karena itu para ulama menyatakan seorang menetapkan yang Allah tetapkan untuk dirinya berupa nama dan sifat itu tidak boleh dengan unsur apa? Memisalkan, menyerupakan, menyamakan. Jawabannya apa? Kalau Allah punya ilmu, berarti ilmu Allah tidak sama, tidak serupa dengan apa? Ilmu makhluknya. Kan selesai. Ya tidak. Kalau Allah punya penglihatan, berarti penglihatan Allah tidak sama dan tidak serupa dengan penglihatan apa? Makhluknya. Kan selesai. Perkara yang mudah. Kalau Allah Azza wa Jal memiliki tangan, maka tidak sama dan tidak serupa dengan tangan apa? Makhluknya. Sampai-sampai sebagian mereka dari kalangan orang-orang yang dikatakan <clears throat> menyerupakan Allah dengan makhluk, kalau siapapun yang menetapkan Allah punya tangan, berarti mengharuskan Allah itu ada jari jemarinya dan jari jemari itu ada ruasnya, punya pergelangan, punya siku, punya lengan, begitu katanya. Siapa yang menghabarkan kepada kita bahwa tangan Allah itu kemudian dengan rincian ada jari jemarinya, ada ruas-ruasnya, Misalnya ada jari kelingkingnya, ada jari telunjuknya, ada kemudian pergelangannya, ada kemudian sikunya, ada kemudian lengannya. Siapa yang memberitakan rincian semacam itu? Bukankah Allah menyatakan Allah itu apa? Punya tangan? Orang-orang dari kalangan Yahud para fikum mereka menyatakan Yadullah maglulah tangan Allah terbelenggu karena itu Allah Allah menjawab bal yadahu mabsutatan. Kedua tangannya itu apa? Terhampar. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi siapa yang mengharuskan manakala meyakini sifat bagi Allah, Allah punya tangan kemudian disuruh meyakini rincian-rincian yang ada pada sifat tangan? selama tidak ada rincian maka yang kita yakini bahwa Allah punya tangan jawabannya tangan Allah tidak sama dan serupa dengan apa makhluknya dan tidak boleh kita membayangkannya kan selesai selamat sampai di situ selamat sampai di situ ada pula yang mengatakan tangan Allah itu kekuatan bukan tangan asli jawabannya apa lah kalau tangan itu kekuatan, kenapa Allah membatasi hanya dua? Bal yadahu mabsutatan, kedua tangannya. Berarti kekuatan Allah terbatas hanya dua kan begitu ya? Sehingga yang ada ialah menetapkan sifat bagi Allah apa yang Allah tetapkan tanpa harus menyerupakan, tanpa harus menyamakan. Itulah akidah sunnah yang membuat seorang dalam kondisi lega dan tidak bingung. Taib. Kama qala ta'ala Hal itu berdasarkan firman Allah laisa kamitslihi syai'un Dia tidak serupa dengan apapun tidak sama dengan apapun. Wa al-basir. Perhatikan di sini. Tidak boleh kita memenggal ayat ini sampai laisa kamitslihi syai'un, sampai di situ saja. Atau memisah tanpa menyebut laisa kamitslihi syai'un, hanya mengatakan wa al-basir. Wa al-basir. Karena Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah yang pencetusnya Jaham bin Sofwan itu menolak nama dan sifat bagi Allah. Adapun Mu'tazilah mereka mengatakan Allah itu dinamai tetapi tidak disifati. Alimun bila ilmin misalnya gitu ya. Qadirun bila qudrah kan begitu. Rahimun bila rahmah dan seterusnya. Terus kira-kira Apakah perkara itu menunjukkan kepada kesempurnaan? Misalnya pada manusia saja. Orang. Orang misalnya dikatakan si fulan itu dikatakan dia alim tapi tidak punya ilmu, kan begitu ya. Kira-kira marah tidak dia? Kan begitu. Pantas tidak? Tepat tidak? Dia kuat tapi tidak punya kekuatan. Lah apa maknanya? Kan begitu. Seandainya orang mengatakan, dia itu kuat tapi tidak punya kekuatan. Kita namai dia kuat tapi tidak punya kekuatan. Apa maknanya? Berarti apa? Aib, cacat kan begitu. Sementara Allah Azza wa Jal membersihkan dirinya dari sifat apa? Uyubun wa naqais. Allah tidak boleh disandarkan kepadanya sedikit pun tentang cacat dan kekurangan. Tidak boleh. Karena itu Allah Azza wa Jal menyebutkan laisa kamitslihi syai'un. Dia itu tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa dengan apa? Apapun. Sampai di situ kalau seorang mengatakan tidak serupa dengan apapun berarti kan apa? Ya tidak ada wujudnya, kan begitu. Karena sesuatu yang barakallahu fikum berwujud itu pasti ada satu sisi dari keserupaan. Keserupaan nama misalnya. Sebab itulah penamaan dikatakan bahwasanya Allah itu ada, penamaan ada, Allah itu ada, kan juga manusia juga dikatakan manusia itu juga ada. Ada sisi istirahat, Ada apa? Kesamaan pernyataan keadaannya dikatakan ada. Tetapi adanya Allah tidak serupa dengan siapa? Dengan makhluknya. Kan begitu. Contoh yang lain. Di jannah nanti berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Kan ada buah-buahan, ya Ada minuman apapun yang diinginkan. Sirup dengan berbagai macam jenisnya. Makanan dengan berbagai macam jenisnya. Bukankah demikian kita mendengarkan? Lalu ketika seorang mengatakan eh, adanya buah-buahan, adanya buah-buahan. Dengan mengatakan ini apel, ini jeruk, ini mangga. Di jannah nanti juga ada buah seperti ini. Rasanya bagaimana? Ya persis. Oh namanya apel ya begitu. Kan begitu. Tentunya perkara ini hal yang bertentangan dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannati naimun di jannah nanti ada kenikmatan yang dikatakan apa? Mala ainun ra'at belum pernah dilihat oleh penglihatan siapapun. Wala udunun sami'at belum pernah terdengar oleh pendengaran siapapun. Wala khatara ala qalbi bashar dan belum pernah terbetik dalam benak siapapun. Katanya ada buah-buahan. Yang namanya buah-buahan yang paling kita ketahui ya begini buah itu. Jawabannya tadi di jannah nanti betul ada buah-buahan tetapi berbeda hakikatnya. Boleh dikatakan kesamaan nama tetapi beda tentang apa? hakikatnya. Walillahi masalul a'la. Tentunya bagi Allah sebuah permisalan yang lebih utama. Kemudian Allah mengisbatkan wa sami'al basir. Dia itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Sehingga apa? pendengaran Allah dan penglihatannya tidak sama dengan apa? Pendengaran dan penglihatan makhluknya. Penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Wa kama qala ta'ala demikian pula sebagaimana firman Allah walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus maka berdoalah, memohonlah Allah dengan menyebut nama-nama tadi. Dengan menyebut nama-nama tadi. <clears throat> Masih kembali kepada apa yang dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Yang mereka menyatakan bahwa Allah itu ditetapkan sifatnya kalau kita bisa apa? menerima dengan nalar, dengan rasio kita, dengan pemikiran kita, dengan pendapat kita. Karena itu mereka menolak beberapa sifat yang mereka anggap mustahil Allah Azza wa Jal disifati dengan sifat tersebut. Contohnya al-ghadab. Al-ghadab Allah marah. Dalam ayat maupun hadis Allah Azza wa Jal menyifati dirinya dengan sifat marah. Mereka mengatakan yang namanya marah itu kan definisinya apa? Ghalayanu Adanya apa? Darah yang bergemuruh. Kan begitu ya. Yang tidak bisa dikendalikan dalam diri seorang. Kalau begitu Allah pun demikian katanya. Kalau Allah marah, begitu sifatnya. Jawabannya apa? Laisa kamithnihi syai'un wa huwa sami' Al-Basir, kemarahan Allah tidaklah bisa disifati dengan kesamaan kemarahan apa? makhluknya. Yang kedua, sifat mahabbah. Allah mencintai. Kan begitu. Mahabbah mailun nafs. Yang namanya kecintaan manusia itu kan kecondongan. Iya. Kapan kita mencintai sesuatu? Kalau kita condong, kan begitu. Kan nggak mungkin kita nggak tahu barang macam gitu saja. Saya cinta kepada ini kan begitu. Nggak punya ketertarikan, tidak punya kecondongan, lalu mengatakan saya cinta kepada ini kan nggak mungkin. Pasti ada kecondongan, ketertarikan. Kan demikian. Yang membuat kadang-kadang seorang dengan kecondongannya dan ketertarikannya jatuh kepada ketidakadilan. Iya. Kan demikian. Contoh dalam dunia rumah tangga. Misalnya kita punya anak Kecintaan kita luar biasa lebihnya kepada salah satu anak kita. Kecondongan yang ada. Yang kadang-kadang barakallahu kita korbankan anak kita yang lain. Yang sampai-sampai si anak tadi tahu. Si anak tadi merasa Abi tidak mencintai saya. Kan begitu. Umi juga tidak mencintai saya. Kan begitu. Kecondongan yang lebih nampak. Betul-betul nampak apalagi mungkin dalam dunia yang dikatakan ta'addud zaujat beristri yang lebih daripada satu dua tiga empat sampai di situ saja jangan lebih kan begitu ya karena lebih berarti perzinaan ya? karena ada sebagian orang bangga dengan sepuluh istri karena ada kisah dikatakan punya sepuluh istri punya lahan satu hektar masing-masing dibikin rumah di tengah-tengah masjid semuanya berjamaah di situ katanya bangga bangga berbuat kekejian ya kan begitu Syariat hanya menetapkan seorang itu barakallahu fikum selama sang istri masih hidup dan sah menjadi istrinya hanya batasannya empat tidak boleh lebih kecuali kalau seorang menikah kemudian meninggal istrinya nikah lagi sampai kemudian sampai sepuluh begitu boleh menikah meninggal lagi menikah meninggal lagi istrinya berapa pak sepuluh duh nggak boleh syariat itu hanya empat iya nak kan begitu ya dalam jarak sekian tahun dia meninggal sekian tahun meninggal sampai 10 kali pernikahan itu sah-sah saja kan begitu. Tapi seorang ketika menikah dengan 10 wanita yang semuanya masih hidup di bawah ikatan pernikahan, maka selebihnya ialah perzinaan kan begitu. Apakah kemudian kita bangga, senang kalau mendapatkan keturunan dari hasil perzinaan yang tidak jelas nasabnya? Baik. Kadang seorang condong kepada isinya baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kecondongan yang lebih. Kecondongan yang lebih. Yang seorang kadang tidak bisa mengendalikan diri. Yang dengan itu barakallahu fikum bisa menjatuhkan ketidakadilan. Naam, ketidak apa? Adilan. Karena itu mereka mengatakan kalau Allah mencintai hambanya berarti Allah apa? Tidak adil karena Allah punya kecondongan. Siapa yang memberitakan kepada anda bahwa Allah kalau mencintai itu punya kecondongan yang menyebabkan ketidakadilan kan demikian yang kemudian dengan itu seorang telah menyimpulkan dirinya kepada hal-hal yang sifatnya berupa aib cacat bagi Allah menuduh Allah azza wa Jal condong kepada sebagian hambanya dan tidak adil padahal Allah azza wa Jal ketika mencintai hambanya barakallahu fikum ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengetahui tentang bagaimana hamba tadi dan itu sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Yang kedua dari bagian daripada prinsip yang pertama beriman kepada Allah ialah al-imanu bi malaikatih atau al-iman bil malaikah Ikhwan barakallahu fikum, prinsip yang pertama tadi seandainya kita jelaskan, kita terangkan atau kita bermajelis, kita mempelajari dan mengulang-mengulang itu pun belum tentu seorang menuntaskan dengan penjabaran yang seluas-luasnya. Sebab itulah seorang tidak boleh meremehkan dalam bab akidah. Kan ada orang mengatakan bab tauhid, bab akidah itu gampang. Satu jam, dua jam bisa selesai. Yang penting sekarang kita itu adalah apa? Tauhid yang keempat. Duh, kok ada yang keempat? Kan begitu ya. <clears throat> ada yang mengatakan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah. Tauhid asma wa sifat. Yang keempat apa, apa katanya? Tauhid yang dikatakan mulkiyah. Naam, yang dikatakan Allah itu diesakan dalam hal barakallahu fikum kepemilikan atau raja. Pemimpin. Padahal yang mereka maksud dengan tauhid yang keempat ini ialah upaya untuk kemudian mengkafirkan mengkafirkan jika para pemimpin itu tidak berhukum dengan hukum apa? Allah. Maka hari ini marak dari sekian banyak pergerakan-pergerakan yang menyatakan mari kita pilih seorang penguasa yang muslim yang menegakkan hukum dengan keadilan. Adapun masalah tauhid itu masalah para kalafikum yang mudah. Yang gampang dipelajari. Satu kali daurah bisa selesai kan begitu ya. Itu masalah yang gampang. Di sisi lain, dari kalangan orang-orang sufi ya menganggap orang-orang yang masih mempelajari tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat itu dikatakan justru para pemula. Justru para pemula. Orang yang berkelop tingkatannya paling tinggi kalau sudah mengatakan seperti yang dikatakan Fir'aun, ana rabbukumul a'la at-tashri. Itu orang-orang yang sudah batasannya mampu menetapkan syariat. Enggak sholat juga enggak masalah, kan begitu. Padahal yang menjadi pembeda <clears throat> barakallahu fikum seorang dalam hal tauhidnya, <clears throat> apakah dengan tauhid itu dia semakin menjadi orang yang tekun beribadah kepada Allah ataukah hanya sekedar mengakui seperti yang terjadi pada kaum musyrikin? Mereka mengakui Allah Azza wa Jalla dalam perihal apa? Dalam perihal rububiyah. Bahkan dalam perkara asma wa sifat. Tetapi mereka itu menyekutukan Allah dalam perkara uluhiyah. Sebab itu barakallahu fikum seorang tidak akan diterima tauhidnya jika mengambil salah satu saja. Orang-orang yang mungkin dikatakan telah merealisasikan tauhidnya dalam perkara rububiyah atau uluhiyah, juga menolak dalam perkara asma wa sifat, pun mereka juga dikatakan bukan ahlu sunnah. Bukan apa? Ahlu sunnah. Bahkan keluar dari daerah Islam. Bahkan bisa menyebabkan keluar dari daerah Islam kita masuk kepada <clears throat> keimanan yang kedua al-imanu bil malaikah. Maknahu at-tasdiqu biwujudihim. Membenarkan, meyakini tentang adanya mereka. Ada pihak yang mereka itu <clears throat> tidak meyakini adanya makhluk-makhluk Allah yang sifatnya ghaibun nisbi. Ghaibun nisbi. Ghaib dinisbahkan kepada manusia bahwa manusia tidak bisa barakallahu fikum melihat dan Nabi SAW <clears throat> barakallahu fikum telah berjumpa dengan sebagian malaikat di antaranya Jibril di antaranya apa Jibril sehingga membenarkan tentang wujud mereka adanya mereka adanya para malaikat yang mereka itu Allah ciptakan sebagai ibadun mukramun hamba-hamba yang dimuliakan wa annahum <clears throat> khalqun min khalqillah mereka itu adalah makhluk dari ciptaan Allah <clears throat> khalaqahum min nurin Allah ciptakan dari cahaya Allah ciptakan dari cahaya khalaqahum liibadatihi Allah ciptakan mereka itu sebagai makhluk yang tunduk, patuh beribadah kepada Allah. Tidak ada satupun yang membangkang. Beda dengan manusia. Beda dengan manusia, beda dengan jin. Yang Allah perintahkan mereka itu untuk beribadah, tetapi ada pula yang mereka membangkang. Nah, tapi makhluk berupa malaikat, hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. <clears throat> wa tanfidhi awamirih fil kaun dan juga hamba-hamba Allah yang Allah perintahkan untuk memperjalankan, memberlangsungkan perintah-perintah Allah dalam hal penciptaan. Misal, Allah mengutus malaikat yang menghalau awan. Makanya dikatakan ketika ditanya, ada suara halilintar, ada suara petir, kan begitu ya. Dikatakan apa? Itu para fikum halawan, halawan yang dibawa oleh malaikat untuk menghalau awan. Yang kemudian awan tadi salah satu sebab turunnya hujan. Di mana Allah kehendaki hujan itu turun. Di mana Allah kehendaki hujan itu turun. Allah pula mengutus malaikat-malaikat yang menghalau angin. Allah pula yang mengutus barakallahu fikum yang mencabut nyawa seseorang. Demikian pula sekian banyak malaikat-malaikat yang Allah tunjuk dan diutus setiap masing-masing pada tugasnya. Mereka itu sebagai pihak yang memberlangsungkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Di alam semesta ini. Jangan sampai muncul pertanyaan, kalau Allah itu memang berkuasa, Allah itu punya kemampuan, kenapa dalam hal mematikan itu diwakilkan? Kan begitu? Kalau punya kekuasaan yang penuh, kekuatan yang hebat, kenapa Allah mewakilkan dalam, dalam hal mencabut nyawa fulan, nyawa fulan, itu adanya malaikat? Justru itulah yang menunjukkan tentang apa? Kekuatan, kekuasaan Allah Azza wa Jal yang mengatur hambanya dengan pengaturan yang luar biasa. Sampai-sampai makhluknya tunduk. Tidak ada satupun malaikat yang membangkang. Qala ta'ala atau kama qala ta'ala bal ibadun mukramun. Bahkan mereka itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul. Tidak ada satupun dari malaikat itu yang mendahului ucapannya, ucapan Allah. Tidak ada. Tapi kalau manusia banyak, iya enggak? Misal para dukun, tukang ramal. Kan begitu. Kiamat akan terjadi karena usia bumi ini misalnya sekian ribu tahun, sekian abad atau dulu yang pernah diramal itu apa itu? Yang kejadian Pentagon itu? Al-muhim barakallahu fikum banyak tukang ramal. Misalnya akan terjadi bencana pada tahun sekian dan demikian. Berarti seorang telah mendahului ucapannya, kan begitu. Ketimbang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Para malaikat tidak ada pun la yasbiqunahu bil qaul. Tidak ada yang mendahului apa ucapannya. <clears throat> Wahum bi amrihi ya'malun atau yaf Naam ya'malun. Bahkan mereka itu dengan perintah Allah itu apa? Mengamalkan, berbuat. Atas perintahnya mereka berbuat. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala ja'ilil malaikati rusula. Allah menjadikan para malaikat itu sebagai rusula, utusan-utusan pihak-pihak yang diutus uli ajnihah makhluk yang bersayap mereka itu makhluk yang dikatakan punya sayap Masna wa waruba wa ruba. Sayap mereka itu ada yang dikatakan dua, ada pula yang tiga, ada pula yang empat. Yazidu fil khalqi ma yasha Allah menambah dalam ciptaannya sekehendak yang apa, apa uh, sekehendak apa yang Allah kehendaki. Sekehendak apa yang Allah kehendaki. <clears throat> Demikian secara garis besar yang disebutkan Syekh Hafizahullah Ta'ala dan seandainya kita rinci sungguh mungkin tidak akan apa mencukupi waktu terkait dengan pembahasan al-iman bin malaikat <clears throat> Nabi SAW dalam kisah Isra Mi'raj itu beliau ditampakkan tentang apa? Baitul Ma'mur. Bait Al-Ma'mur. Baitul Ma'mur dikatakan yadkhulu al malaikat Masuk ke dalamnya malaikat. <clears throat> Yang mana jumlahnya dikatakan apa? Sab'una alf. 70 ribu malaikat. Barakallahu fikum. Setiap harinya <clears throat> setiap harinya barakallahu fikum ketika masuk itu tadi, maka hari esok beda dengan malaikat yang hari ini masuk. Dan terus setiap hari. Sejumlah 70 ribu malaikat. Hari ini yang masuk beda dengan malaikat yang esok hari. Dikatakan oleh para ulama ini menunjukkan tentang jumlah malaikat yang luar biasa. Hamba Allah yang mereka itu luar biasa jumlahnya. Dan di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan la ya'suna ma amarahum wa hum apa? yu'marun. Mereka tidak pernah apa? mendurhakai. Mereka tidak pernah mendurhakai atas apa yang Allah perintahkan. Tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah durhaka. Tidak pernah membangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. dan senantiasa mereka barakallahu fikum mengerjakan dan menunaikan apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Beda dengan manusia. Manusia itu demikian. Di antara sifat-sifatnya apa? Suka membangkang. Gampang dalam kondisi membangkang perintah-perintah yang Allah perintahkan. Al-iman bil kutub yang berikutnya al-iman bil kutub mengimani tentang kitab-kitab Allah. Yakni at-tasdiqa biha wa bima fiha min al-huda wan nur wa anna Allah anzalaha ala rusulih li hidayatil bashar. Yang berikutnya mengimani kitab-kitab Allah. Yang dimaksud adalah membenarkan kitab-kitab tersebut dan juga apa yang datang. Apa yang tersebut dalam kitab itu yang terkandung di dalamnya <clears throat> berupa petunjuk cahaya yang Allah turunkan kepada utusan-utusannya yang akan menjadi petunjuk bagi manusia. Makanya termasuk barakallahu fikum pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ketika kita ini mengatakan kami beriman kepada Al-Qur'an. Mengimani tentang rukun iman yang enam, di antaranya mengimani kitab-kitab Allah, Al-Qur'an. Kok tiba-tiba kita diperdengarkan dari salah satu ayat min ayatil Quran. Misalnya kita diperdengarkan dari salah satu ayat dari ayat Al-Quran. Lalu kemudian kita menentangnya. Kita menolaknya. Berarti kita bukan orang yang membenarkan apa? Al-Quran. Karena membenarkan Al-Quran itu membenarkan tentang keberadaannya dan juga kandungan yang ada di dalamnya kandungan yang ada di dalamnya. Bahkan termasuk tafsirnya. Karena itu sebagian ulama mengatakan yakum yakum wa ma'anil Qur'an atau wa tafsir Qur'an. Ausma'na, hati-hati kalian dari memaknai Al-Qur'an, dari mentafsirkan Al-Qur'an fa innahu ibaratun an kalamillah. Karena tafsir memaknai kandungan Al-Quran itu ibarat seolah-olah sedang mentakbirkan apa yang ada pada kalamullah. Kan begitu. Misalnya orang mengatakan, adapun firman Allah ini tafsirnya demikian. Hati-hati dari menafsirkan ayat. Karena penafsiran itu hampir serupa dengan apa? Kalamullah itu tersendiri. Maka barang siapa yang menafsirkan ayat tidak sesuai dengan penafsirannya, wal billah at-taqawwal bi ghairi ilmin. Seorang mengucapkan sesuatu tanpa ilmu dan bisa saja seorang menisbahkan bahwasanya Allah mengatakan demikian padahal Allah tidak mengatakannya. Kan begitu? <clears throat> Wa al-kutub al-thalathah dan yang teragung dari kitab-kitab Allah itu adalah kitab yang tiga At-Taurah wal Injil wal Quran kitab yang teragung dari kitab-kitab Allah Azza wa Jal ialah At-Taurah wal Injil wal Quran wa al tsalatsati Al-Qur'anul Karim dan yang paling mulia yang paling agung dari tiga kitab yang disebutkan tadi Taurat kemudian Injil Kemudian Quran ialah Al-Quranul Karim. Kadang-kadang kan kita mendengarkan ada Zabur kan begitu ya. Ada Suhuf Musa. Tetapi yang ma'ruf para kalafikum kitab-kitab yang agung itu adalah At-Taurat wal Injil, demikian pula wal Quran. Dan dari tiga kitab tadi yang paling utama dan yang paling agung adalah Al-Quran. Wa al-mu'jizatul udma. Dan itu sebagai mukjizat yang besar. Qala ta'ala. <clears throat> Allah Azza wa berfirman, "Kulla in ijtama'atil insu wal jin." Katakanlah wahai Muhammad, yaitu pihak-pihak yang mengatakan karena Allah turunkan Al-Qur'an itu penuh dengan apa? kesastraan. Sementara orang-orang Arab di masa itu adalah orang-orang sastrawan pujangga-pujangga, ahli syair, ahli syair, penyair-penyair yang hebat. Sebab itu mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya diucapkan di syairin apa? Majnun, penyair gila. Kan begitu. Kalau syair kami bisa kata mereka. Kalau syair kami bisa membuat. Sebab itulah kata Allah Azza wa Jal, "Kullu in istama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadal Qur'an katakan wahai Muhammad seandainya mereka berkumpul dari kalangan manusia maupun jin bersatu padu untuk mendatangkan an ya'tu bimithli hadzal Qur'an untuk mendatangkan sesuatu yang semisal yang serupa dengan Al-Qur'an la ya'tuna bimithli kata Allah pasti mereka tidak akan mampu mendatangkannya yang serupa dengan apa Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Meskipun pihak satu dengan yang lain itu saling bantu-membantu. Bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong. Semuanya dari kalangan jin maupun manusia untuk mendatangkan Al-Quran itu tidak akan bisa. Itulah yang dikatakan sebagai bentuk Al-Mu'jizatul Uzma sebuah mukjizat yang barakallahu fikum siapapun pihaknya tidak akan mampu mendatangkan apa yang semisal dari Al-Qur'an. Ketidakmampuan. Ketidakmampuan pihak manapun untuk mendatangkan apa yang serupa dengan Al-Qur'an. <clears throat> Wa yu'minu ahlus sunnah wal jamaah bi anna Al-Qur'an kalamullah. Yang kedua, Selain mengimani tentang <clears throat> keberadaan Al-Quran dan kandungan di dalamnya, Ahlu Sunnah juga mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran kalamullah. Min kalamihi Al-Quran. Di antara sifat Allah Azza wa Jalla ialah Allah itu berbicara. Yang namanya berbicara Pembicaraan itu punya apa? Lahu hurufun wasautun Punya huruf dan punya suara. Karena sebagian mengatakan Allah tidak bisa dikatakan berbicara. Karena melazimkan. Kan begitu ya. Coba ini. Faham-faham yang mengajak seorang kepada pengilzaman dan kesesatan. Kalau Allah berbicara berarti kan punya syafatain. Punya dua bibir kan begitu ya. Punya lidah. Punya rongga. Siapa yang merinci dan menyatakan pembicaraan Allah itu dengan sedemikian rupa? Allah mengkhabarkan bahwasanya apa? Allah berbicara. Disifati dengan sifat kalam, kan begitu. Dan jika Allah itu berbicara, pembicaranya tidak serupa. Sifatnya tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Selesai sampai situ. Selesai sampai di situ. Seorang terhindar dari perkara apa? tanpa menyerupakan, tanpa memisalkan, tanpa memalingkan, tanpa menolak. Karena seorang barakallahu fikum ketika menyatakan Allah disifati dengan sifat tertentu yang kemudian anggapannya, anggapannya itu menjatuhkan kepada penyerupaan yang ujung-ujungnya apa? Taktil, ujung-ujungnya menolak seperti yang dilakukan Jahmiyah. Jahmiyah menolak segala nama dan sifat bagi Allah. Kenapa? karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk wal billah Al-Sunnah <clears throat> mengimani, Al-Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Munazzalun ghairu makhluk. Diturunkan oleh Allah dan bukan makhluk. Bukan apa? Makhluk. Orang mungkin akan mengatakan, lah kalau Allah Azza wa Jalla itu bersuara, dan suaranya ada huruf dan ada kalimatnya, ada huruf dan kalimatnya, berarti itu kan diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Barakallahu fikum. Kita ketahui bahwa ucapannya termasuk sifatnya. Termasuk apa? Sifatnya. Dan al-kalamu fis sifat far'un an kalami fidzat. Kalau kita membicarakan tentang sifat Allah, sifat Allah itu bagian daripada zatnya. Kan begitu. Kalau zatullah bukan makhluk, kalau zatnya bukan makhluk, kenapa kita mengatakan sifatnya makhluk? Kan bertolak belakang. Selama seorang berpegang kepada prinsip bahwa pembicaraan, pembahasan, penjelasan sifat-sifat Allah bagian daripada zat Allah berarti apa? Sifatnya pun juga bukan makhluk. Selesai kan? Ketika membahas tentang sifatnya, sifat Allah itu bagian daripada zatnya dan zatnya bukan makhluk. Dengan demikian sifatnya pun juga bukan apa? makhluk. Al-Qur'an kalamullah munazzalun gharu makhlukin hurufuhu wa ma'ani baik ditinjau dari sisi huruf-hurufnya maupun makna-makna yang ada di dalamnya khilafan lil jahmiyah wal mu'tazilah berbeda dengan orang-orang jahmiyah berbeda dengan orang-orang mu'tazilah al qaidin bi anal quran makhlukun kulluh hurufuhu wa ma'ani beda dengan orang-orang jahmiyah orang-orang dari kalangan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk semuanya. Baik hurufnya maupun maknanya. Baik hurufnya maupun maknanya. Wa khilafan lil Asy'ariyah wa man syabahahum. Juga Ahlussunnah dalam akidahnya terkait dengan Al-Qur'an itu berbeda dengan yang diyakini oleh Asy'ariyah dan yang menyerupai pemahaman Asy'ariyah al-qailin yang berpendapat bi annal kalam Allahi huwal ma'ani yang mereka mengatakan kalam itu maknanya saja ma'ani tanpa ada huruf demikian pula aswatun wa ammal hurufu fahiya makhluqah adapun hurufnya itu makhluk Allah ciptakan Allah ciptakan wa kalamu atau wakil al-qaulaini batilun. Kedua pendapat baik dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah atau Asy'ariyah, keduanya pendapat yang batil, pendapat yang rusak, pendapat yang harus ditolak. Qala ta'ala Hal ini sebagaimana firman Allah dalam At-Taubah ayat Naam, yang keenam Wa in ahadun minal musyrikin astajarak Jika ada salah seorang musyrikin itu meminta bantuan kepadamu, meminta pertolongan kepadamu, perlindungan kepadamu wahai Muhammad, fa'ajirhu maka lindungilah hatta yasma'a kalam Allah sampai-sampai mereka itu mendengarkan kalam Allah. Yuriduna ayubaddilu kalam Allah. Mereka ingin mengganti kalam Allah. Fahuwa kalam Allah la kalama ghairih. Maka itu merupakan kalam Allah dan bukan kalam yang lainnya. Demikian pula terkait dengan pembahasan bahwa beriman dengan kitab, bahwa Al-Quran juga kalamnya secara ringkas mu'alif rahimahullah ingin menempatkan satu prinsip yang ada pada akidah al-sunnah bahwa Al-Quran itu kalam Allah dan bukan makhluk. Al-Quran kalam Allah dan bukan makhluk. Yang keempat, al-iman bir rusul. Mengimani tentang kerasulan para rasul. yakni at-tasdiqa bihim jami'a. Semua yang diutus oleh Allah, kita pun harus meyakini dan membenarkan bahwa mereka itu utusan-utusan Allah. Man samallahu minhum wa man lam yusammi min awwalihim ila akhirihim. Baik yang Allah namai seperti siapa? Adam, Nuh, kemudian Hud, Saleh, Idris dan yang lainnya. Isa, Ibrahim, Musa, Harun. Demikian pula sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang Allah namai maupun yang tidak Allah sebut namanya dari awal sampai akhir. Wa akhiruhum wa khatamuhum Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang paling akhir dan penutup para nabi dan rasul ialah nabi kita Muhammad alaihi wa alaihimu afdhalus salati wassalam wal imanu bir rusul kita masuk pembahasan mengimani para rasul imanun mujmal wa imanun bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imanun mufassal wa i'tiqadun annahu khatamur rusul fala nabiyya ba'dah <clears throat> terkait mengimani para rasul itu ada istilah para ulama mengimani secara mujmal secara global secara global yaitu bahwa mereka itu utusan Allah di mana Allah azza wajal menyebutkan amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sifat orang-orang yang Allah puji di antaranya para sahabat ridwanul alim ajmain, mereka itu apa? Mengimani. Beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Mereka tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya utusan-utusan Allah. Terus bagaimana dengan ayat tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin? Itulah para rasul yang kami utamakan sebagian atas yang lain. Kan begitu. Jawabannya bahwa yang mengutamakan, yang membedakan satu dengan yang lain itu Allah Azza wa Jalla. Misal, Nabi kita adalah nabi yang paling mulia. Siapa yang kemudian diperintahkan kita untuk membedakan bahwa nabi kita nabi yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian. Seandainya karena dorongan yang diistilahkan ya, kecondongan kita. Enggak. Saya enggak setuju kalau nabi kita nabi yang paling abdul. Saya suka dengan Nabi Musa, kan begitu. Misalnya kan begitu. Kecondongan. Nabi Musa lebih mulia karena saya suka kepadanya. Itu yang tidak diperbolehkan. Kita punya kecondongan, keutamaan Nabi kita Muhammad SAW karena syariat menyatakan bahwa Nabi kita afdalur rusul. Nabi yang paling mulia, Sayyidul Ambiya, pemukanya para Ambiya. kan begitu. Karena Allah Azza wa Jalla yang memuliakan dan yang mengutamakan. Ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul yang dikatakan pilihan itu berbeda dengan rasul yang lain. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam punya keutamaan. Baik. <clears throat> Tidak boleh seorang pada asalnya membedakan dalam hal pengimanan kepada para rasul. Tetapi ketika seorang menyatakan bahwa rasul fulani itu lebih utama ketimbang rasul yang lain sebatas yang diterangkan dalam syariat, Itulah pengutamaan yang Allah Subhanahu wa taala utamakan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul yang Allah muliakan satu dengan yang lainnya. Sebagian diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla dan kami tinggikan sebagian di atas derajat dengan yang lainnya. Keutamaan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan atas tendensi. Bukan atas apa? Bukan atas apa? Tendensi. Misal orang mengatakan, "Saya lebih mencintai misalnya Nabi Khidir." Karena dia gurunya Nabi Musa misalnya begitu. <clears throat> Loh sekarang itu ada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan dengan syariat tidak. Saya ingin mengikuti syariatnya Nabi Khidir. Kan begitu. Karena Nabi Khidir lebih dahulu. Bahkan gurunya Nabi Musa. Kan begitu. Gurunya Nabi Musa. Atau mengatakan Ibrahim. Kakeknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Atau Barakalafikum Kakek daripada semua. Barakalafikum Manusia. Siapa itu? Adam alaihissalam yang Allah ciptakan dalam kondisi tanpa apapun. Kan begitu. Kalau Nabi kita Muhammad SAW kan ada ayah dan ada ibu. Iya. Kalau Nabi Isa itu kan ada ibunya. Taib. Nah kalau Nabi Adam tanpa ada ayah, tanpa ada ibu berarti Nabi yang paling mulia. Kan begitu. Nabi yang paling mulia Allah ciptakan. Fabarakallahu fikum bukan atifiyah yang semacam ini. Tetapi dalam hal barakallahu fikum memuliakan satu nabi dengan nabi yang lain berdasarkan kepada syariat berdasarkan kepada syariat. Kemudian dikatakan wal imanu bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanun mufassal wa i'tiqadun annahu khatamul rusul fala nabiyya ba'da. Juga mengimani nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rincian dan meyakini bahwa beliau itu penutup para rasul, tidak ada nabi yang diutus setelahnya. Sampai di situ orang sudah selamat. <clears throat> Kalau meyakini dan ditanamkan keyakinan bahwa tidak ada nabi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, itu sudah keselamatan tersendiri. Karena banyak pihak-pihak yang masih di dalam dirinya itu mengakui adanya nabi baru. Ya tidak? Kalau orang mengatakan, kok ia ya percaya ya? Kan begitu ya. Itulah sebabnya seorang ketertinggalan dari mempelajari akidah. Kan demikian. Karena termasuk keyakinan dalam mengimani para rasul bahwa nabi yang terakhir, utusan yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah kenabian beliau. Tidak ada kenabian setelah kenabian beliau. <clears throat> Kalau ada pertanyaan, bukankah Nabi Isa akan turun lagi? para Dan hidup di muka bumi ini turun ke dunia menghancurkan salib-salib, membunuh eh, babi-babi. Naam, memurnikan tentang apa? syariatnya. Jawabannya bahwa Nabi Isa alaihissalam datang bukan dengan syariat baru, tetapi tetap membawa syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <coughs> Dan juga bukan nabi yang diutus setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu sebagai pertanda salah satu tanda-tanda kiamat adalah turunnya Nabi siapa? Isa alaihi salam. Kan begitu. Wa man lam ya'taqid kafirun. Siapa yang tidak meyakini demikian maka bisa jatuh kepada kekafiran. Yaitu seorang yang tidak meyakini kenabian itu ditutup dengan nabi kita Muhammad dan meyakini adanya nabi baru setelah diutusnya nabi kita itu maka bisa jatuh kepada kekafiran. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia sudah berhaji, kalau meyakini ada nabi baru setelah diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka apa mereka bisa jatuh kepada kekafiran wal iman bir rusul yakni aidan adamul ifrat wa tafrid fi haqqihim demikian pula mengimani para rasul maknanya adalah tidak boleh bersifat melampaui batas atau merendahkan la ifrat wa tafrid tidak sikap melampaui batas berlebihan juga tidak boleh seorang merendahkan fi haqqihim pada hak mereka khilafan lil yahud wan nasara berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani alladzina atau alladain nah mungkin alladzina ghalau wa afratu fi ba'd rusul di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka orang-orang yang melampaui batas terhadap sebagian rasul. Hatta ja'aluhum abna Allah. Sampai-sampai karena sikapnya yang melampaui batas menjadikan sebagian rasul itu sebagai anak Allah. Allah punya anak. Dan Nabi itu anaknya Allah. Wa qalatil yahud. Mereka mengatakan Uzair bin Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Uzair yang dikatakan hamba Allah, Nabi Allah yang dikatakan punya keutamaan dikatakan anaknya Allah. Wa qalatin nasara orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah. Isa itu anaknya Allah. Itu kenapa? Berlebihan. Wasufiyya wal falasifah farratu fi haqq rusul. Adapun orang-orang sufiyah, orang-orang sufi dan orang-orang berpemahaman filsafat, mereka itu merendahkan, menyepelekan dalam hal haknya para rasul. <clears throat> Wa tanaqqasuhum dan mereka itu menjatuhkan haknya para rasul. <clears throat> Wa faddalu a'immatahum 'alaihim dan mereka lebih mengutamakan mengedepankan a'immahnya, imam-imamnya. Dan termasuk sufia wal falasifah yang mungkin nanti di sini akan disinggung seperti kalangan orang-orang Syiah kan begitu. Orang-orang Syiah itu lebih mendewakan, memuliakan apa? pemimpin-pemimpin mereka ketimbang Rasul. Tokoh-tokoh filsafat, tokoh-tokoh ya itu lebih diagungkan. Contohnya apa? Misalnya kuburan para wali-wali. Ini wali ini itu bisa melakukan sesuatu yang kehebatannya melebihi kehebatan para rasul kan begitu. Mengampuni dosa-dosanya kan begitu. Menciptakan, kemudian bisa menyembuhkan. Al-muhim mereka jatuh dalam sikap kalau tadi yang awal melampaui batas dalam memberikan haknya yaitu menjadikan sebagian rasul sebagai anak Allah yang satu ini yaitu kalangan sufiyah falasifah bersikap apa bersikap lancang yaitu mereka barakallahu fikum merendahkan menjatuhkan menghinakan sebagian para rasul yang dinyatakan bahwa pemimpin mereka, imam mereka itu lebih utama. Demikian pula wasaniyun wal malahidah kafaru bi jami' rusul orang-orang penyembah berhala. Demikian pula orang-orang yang barakallahu fikum <clears throat> mulhid orang-orang yang mereka itu melakukan penentangan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka pun kufur ingkar kepada semua para rasul wal yahud kafaru bi Isa orang-orang Yahudi kufur kepada Isa Yahudi itu mengingkari Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan juga mengingkari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wan nasara kafaru bi Muhammadin orang-orang Nasara pun juga ingkar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim huwa kafirun bil jami ini termasuk kesimpulan siapa yang mengimani sebagian rasul dan ingkar kepada sebagiannya maka konsekuensinya dia kafir kepada semua rasul karena Allah perintahkan apa amana rasulu kami mengimani kepada apa? Semua rasul. Jadi siapa yang iman kepada sebagian rasul, mengingkari sebagiannya, itu konsekuensinya berarti dia ingkar kepada semuanya. Man amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim huwa kafirun bil jami. Siapa yang beriman kepada sebagian rasul dan mengingkari sebagiannya, itu maknanya dia telah kafir mengingkari kepada semua rasul. Qala ta'ala Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billah wa rusulih." Orang-orang yang mereka itu kufur, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih. Dan mereka ingin membedakan antara Allah dan Rasulnya. Wa yaqulun nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi Kata mereka kami itu mengimani sebagian dari Rasul tadi dan kami mengingkari sebagiannya wa yuriduna takhidu baina dzalika sabila dengan sikap itu mereka menghendaki sebagai orang yang adil dalam menjalankan atau mengambil apa? sikap. Yuriduna ayat takhidu baina dzalika sabila. Mereka menghendaki itu jalan kami. Jalan kami, tarekatu kami, sikap kami adalah mengimani sebagian rasul dan mengingkari sebagian rasul. Ulaika humul kafiruna haqqa. Kata Allah, pihak yang menyatakan mengimani sebagian, mengingkari sebagian, kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itu orang-orang yang kekafirannya telah jelas. Seandainya orang mengatakan kami beriman kepada sebagian rasul dan mengingkari sebagian rasul, itu sikap yang tidak benar bahkan sikap yang Allah Azza wa nyatakan ulaika humul kafiruna haqqa mereka itu orang-orang kafir yang sesungguhnya wa qala ta'ala la nufarriqu baina ahadin mir rusulih di ayat yang lain Allah Azza wa menyatakan dan memuji orang-orang dari kalangan para sahabat orang-orang yang beriman kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Nah, masih kuat? <laughs> atau sudah nggak kuat bawa kepala ini? <laughs> sudah oleng ya? <laughs> Sebagian mengatakan itu talal majlis syaitan nasibu. Majlis kalau terlalu panjang itu syaitan yang jadi bagian gitu. Ya imam tidur, imam nerawang kadang ya. Kadang-kadang yang ngajar tinggal sendirian. Pergi nggak pamit, safar nggak pamit kan begitu ya. Bayangannya nggak tahu sudah kemana kan begitu. Ya, ya jasadnya ada, tetapi tidak izin. Kalau izin sudah kita katakan di akumullah Alladzi yudi yudhi'u wada'ah monggo. Kalau mau safar safar kan begitu. Kita persilahkan. Tetapi kadang-kadang orang duduk tapi apa? Bayangannya sudah enggak terkendali. Baik. Masih bisa dipahami tadi ya. Atau separuh-separuh. <laughs> Baik. E, kita istirahat terlebih dahulu. Mudah-mudahan e, mengulang ya, mengulang dan mengulang Insya Allah dalam jurus yang nanti mungkin ada asatid di sini, ada Ustaz Abdul Razak, Ustaz Hasan, demikian pula ada Ustaz Muhammad ya, maupun yang lain. Para kalafikum tamu punya kesungguhan perhatian dalam hal mempelajari terkait dengan masalah tauhid. Insya Allah punya manfaat yang besar. Punya manfaat apa? Yang besar. Para a'immah, para a'immah para fikum yang kokoh, yang kuat dan tentunya yang para eh, para kalafikum yang menjadi kudua para rasul karena tergis perhatian mereka yang sangat dalam janib atau hid, dalam perihal tauhid jangan seorang kemudian menyepelekan meremehkan menganggap pelajaran-pelajaran ah itu kan biasa sudah kami dapatkan usulul salasa misalnya sulusitah atau yang lain itu barakallahu fikum seandainya seorang betul-betul barakalafikum Allah berikan taufik memahami makna yang ada kemudian barakalafikum bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari akan mendapatkan kehidupan yang masya Allah murih seorang dalam kondisi diberikan oleh Allah kelapangan dada ketenangan demikian pula siap dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dan banyak-banyak bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik. Semoga apa yang kita sampaikan memberi manfaat dan bisa difahami serta menjadi ilmu bagi kita semua. Wallahu alam demikian yang bisa kita sampaikan. Tafadzalu barakallahu fikum. Insyaallah kita menyambung uh, pada pertemuan yang berikutnya. Nah.